banyak kendala banyak masalah ini banyak berpikir dan mudah-mudahan ini untuk umat ya kita ya jadi nanti kita bukan hanya belajar tajwid, bukan hanya belajar membaca Al-Quran, nanti insya Allah kita belajar tafsir dengan ahlinya. Tafsir, ya terjemah perkata saya, bahasa Arab saya. Kalau tafsir nanti ada dokter Ahmad Hulaimi, wish pinter sekali di tafsir ya. Itu biar biar ini gitu ya. Biar mumpuni ilmunya. Ilmu tauhid nanti ada ustadznya itu ya, ilmu syariah macam-macam. Jadi coba dibuka aja. Ya. Alam idhar. Alam idhar hukum mati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asad bi ashabil fil. Tuh. Alam idhar hukum mati. Alam taro ronya tebel tabkhim. Kenapa? Karena ronya barisnya di atas. Alam tarokai lin. Huruf lin. Tapi kalau berhenti, alam tarokaif. Jadi madlin. Kalau mau henti. Tapi masa baru dibaca, udah henti kan? Gitu. Alam tarokaifa fa'ala rabb. Fa'ala buka Fa'ala lin. Mana lin? Gak ada lin. Kosar maksudnya. Fa'ala. Roknya tebel, tafkhim, karena barisnya di atas. Robbaknya double dua. Robbuka bi aus sod. Bi aus ha mad asli. Bi ashabil fil. Alif lam komariah. Bi ashabil. Kenapa alif lam komariah? Karena di atas lamnya ada sukunnya. Dibaca, dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda bacanya. Kenapa ada sukunnya? Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu fa. Fi matobi li-nya kosor, kosar, pendek. Kalau dihentikan bi ashabil fil jadilah mad arid lis sukun gitu. Syaratnya mad arid lis sukun harus ada matobi i. ketemu satu huruf hidup dihentikan. Kalau nggak ada, nggak ada, nggak jadi. Coba lihat at-takasur. Tuh. Alhaakumut Pendek nggak ujung? Pendek apa panjang ujungnya? Pendek nggak panjang. Kenapa? Karena setelah matobi'inya ketemu dua huruf kosar. Yang bisa panjang kalau setelah matobi'inya ketemu satu huruf. Satu huruf kosar. Satu huruf. Di sini. alha kumut taka. Kaknya matobi'i. Tapi ada dua huruf kosar. Sa dan ro. Jadi nggak alha sur nggak alha kumut Alhakumut sur Gitu. Jadi yang panjang kalau mad tobi'i atau mad asli ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya, jika dihentikan jadilah mad arili sukun. Jadi kalau nggak dihentikan nggak panjang Pak Ari? Enggak. Misalnya, kembali ke alfil ya, surah ke-105. Alam <clears throat> alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam ya yaj'al tuh. Kalau nggak berhenti nggak jadi panjang. Jadi jika berhenti aja bi ashabil fil. Tak ada tanda wakof di situ, ada kof lam ya al wakfu aula dihentikan lebih utama. Alam A-nya kosar, la kosar, pendek, kosor itu. Alam idhar hukum mimati ketemu ya. Ada berapa hukum mimati? Ada tiga. Ada yang menyatakan empat. Di halaman 28, 29, 30 buku wajib kita. Mimati ketemu mim jadi idgom mimi. Mimati ketemu ba jadi ikhfas syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba jadi idhar. Mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Jadi empat ya. Ada yang membagi tiga ada. Buku kedua buku dibagi tiga. Mimati ketemu mim idgom mimi atau idgom mutamasilen. Mimati ketemu ba ikhfas syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Semuanya sama dibuat idhar syafawi. Tidak apa-apa ya. Sama saja Maksud idhar syafawi itu dua bibirnya harus jelas saat mengucapkan mimnya. Jadi jangan ditahan, jangan alam, jangan bindeng, alam. Jelas, tapi tidak dihentak. Lagi belajar, iya. Alam ya yaj kol-kola sugro. Kenapa jimnya mati? Sudah mati, sudah sugro, sudah sukun dan adanya di tengah. Alam yaj'al tuh. Alam yaj'al hukum lam mati idhar. Kenapa idhar? Karena lam mati ketemu kaf. Itu ya. Setelah lam mati, gitu ketemu kaf. Ada dua ya. Hmm. mati ketemu lam dan ro idgom. lam mati ketemu selain lam dan ro idhar. Di sini idhar alam. Ya ja'al. Satu alam idhar hukum mati, Kedua ya ja'al idhar hukum lam lam mati. Alam ya yaj'al kai, kainya lin, daknya kosar, hum. Humnya mimati ketemu fa idhar. Ya, karena mimati ketemu fa dikatakan idhar syafawi. Alam ya yaj'al kaidahum fi fi-nya matobi'i. Fi toblil. Tuh, mad arid li sukun. Ya. Mad arid li sukun. Itu. Alam yaj'al Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Baca ada disukun jika dihentikan. Ada tanda wakaf Pak Ari di situ lam alif la. Apa artinya? Tidak boleh berhenti ada mul wakaf. Kok berhenti? Ada nomor ayat. Nomor ayat, nomor ayat kedua itu sama nilainya seperti wakaf mutlak. Jadi kalau mau berhenti, ya apa-apa. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Mau disambung lebih bagus. Alam yaj'al kaidahum fi tablili wa arsala alaihim tayran ababil. Karena disambung fi tablil yang tadinya mad ada disukun, yang tadinya panjang nggak jadi panjang. Fi tabliliu. Terus cuman li-nya aja matobi'i. Fi li liu liu gombi biguna. Kenapa gombi biguna? Karena tanwin, karena kasratain ketemu wau. Wa ar ronya dibaca tebel. Kenapa? Ronya mati tapi sebelum ro mati ada baris di atas. Wa arsala kosar alai lim him idhar hukum mimati ketemu tok. Alaihim lin Toilin, ro Jika dihentikan menjadi mad iwad. Kalau berhenti, orang nggak berhenti, hukum tanwin berlaku. Tanwinnya fatah tain, ketemu alif. Jadi run idhar hukum tanwin. run aba, matobi i bi matobi'i, lanya kosar. Jika dihentikan, bil jadi panjang jadi mad arid li sukun mad panjang aridah baris lis sukun yang baru baru saja mati, baru dihentikan. Karena mati jadi sukun jadi panjang. Tapi kalau nggak dihentikan, wa arsala alaihim tairan ababi ababi latarmihim nggak ada panjang. Kok berhenti? Boleh saja karena di situ ada nomor ayat. Itu ya. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ya. Taur, rohnya tebel. Taur, kenapa sebelum roh mati ada baris di atas. Tebel, sama seperti lafad Allah. Lafad Allah kan dibaca tebel kalau sebelumnya baris atas. Kalau nggak patah domah. Lafad Allah dibaca tipis kalau sebelumnya baris bawah kasroh. Sama seperti roh ini. Tarumi him. Himnya mimati ketemu ba, jadi syafawi Tarmihim, gitu kayak orang bindeng. Kenapa? Karena mimatinya ketemu ba. Bihija, janya matobi'i, roknya tebel tabkhim karena roknya baris di atas. rotin jadi bihijarotim idgom bigunah. Kenapa? Karena kasrotain ketemu mim min jadi mil ikhfa kenapa ikhfa karena nun mati ketemu sin mil si ji ji ji atau bi linnya kosar kalau dihentikan min sijil jadi mad aridlis sukun tapi kalau nggak dihentikan nggak ada yang panjang nggak jadi mad aridlis sukun adanya matobi dan kosar kalau diteruskan tarmihim bihijaratin min sijilin ya. jadi ifa kenapa kasroh tain ketemu fa faja'alahum mimati ketemu kaf idhar hukum mimati ka'asfim idgham biguna karena kasroh tain ketemu mim ya mak mak kayak ditekan makul mad arid lisukun Tu ya makul mad arid lisukun Pak Hari enakan dengerin pakai radio. Iya kalau ada radionya, kalau radionya itu aya kumaha. Itu. Dan ini pelajaran ini tuh nih saya dengerin di komputer. Ada, cuma agak telat sedikit ya. Saya udah selesai ngomong dua detik, tiga detik dia baru ke sana gitu ya. Tapi ya nggak ada masalah. Itu ibu dan bapak itu kan ya, ini kayak di sini nih. Eh, ibu dan bapak bisa Pak tolong dong yang ini Pak Ali tolong yang ini ini dong ini dong nah, bisa minta itu ya kayak di swalayan Pak Ari Assalamualaikum Waalaikumsalam saya berdoa kalau Ustadz <laughs> tidak dipakai lagi di Radio Kayu Manis mudah-mudahan ada radio lain yang insya Allah bukan dipakai radionya berpindah tangan <laughs> iya Rumasit iya di Halim Pak Rumasit ya Jakarta Timur terima kasih doanya ya Ya, kan saya sudah punya internet nih. Itu 24 jam bisa ibu dan bapak ya. Gitu. Kalau lagi mati berarti eh, di rumahnya, di pesantrennya komputernya lagi mati gitu ya. SMS aja. Wah, kok nggak nyala suaranya gitu. Tapi nanti di situ ada ada rekaman-rekaman saya simpen. Masya Allah ini ya. Tuh, saya ini ini fotonya yang saya pejeng, pejeng. Ini adalah wak waktu ulang tahun satu tahun Majelis Taklim Radio KMN Jakarta. Tuh, ya, ini di depan radio siaran sedang dalam maintenance. Mohon ditunggu beberapa hari. Nah ini ya, sudah coba dia dibuka. itu ya, bisa diulang-ulang. Rumah yang nggak pernah dipakai ngaji ibarat kuburan. Orang Muslim, orang Islam yang nggak pernah baca Quran sama seperti kurma Buah korma kan manis rasanya tapi tidak berharum gitu ya. Kalau orang muslim yang selalu baca Quran sel seperti buah utrujah. Utrujah itu saya juga nggak tahu kayak gimana orang saya belum haji orang ini. Kayak kayak durian kali ya. Harum, enak, manis gitu loh. Itu orang orang muslim yang selalu baca Quran. Yang nggak pernah baca Quran ibarat buah, uh, buah korma, buah korma kan <laughs> manis tapi nggak berharum gitu. Tapi masih mending aja orang muslim. Tapi orang munafik, orang kafir yang baca Quran, nah nggak ada nilainya ya. Itu ibarat buah yang pahit itu. Manis tapi pahit kan ada ya yang yang yang kelihatannya manis tapi tapi pahit gitu ya, nggak ada rasanya. Jadi orang orang Islam nggak baca Quran itu ya kan sholat juga baca Quran sih ya. Ibarat buah kurma. Jadi ya. Jadi e, ibu dan bapak bisa menikmati e, dua selama 8 tahun saya siaran di sini di Radio Kayu Manis ini ada rekaman-rekaman pengajian, ada siraman rohani, ada macam-macam lah tuh ya. Ada itu bisa didengar nostalgia, bernostalgia dengan RKM. E, eh, webnya sudah jadi alhamdulillah walaupun dalamnya belum ya nggak apa-apa lah ya sambil jalan eh, dot www.arirkm.com mudah kan dikenalnya diing diingatnya www.arirkm.com itu ya Pak Ari, gimana saya mendapatkan CD buku kaset? Saya tertarik. Uh, nanti ya, uh, karena saya lagi sibuk menyelesaikan web ini dan radio streaming, streaming radio internet ini. Uh, ada kasetnya, ada CD-nya nanti insya Allah. Pokoknya catat aja nomor telepon saya, nanti ingetin ya. Insya Allah lah ya, mudah-mudahan. Dulu saya bikin CD, bikin kaset untuk mualaf, tunanetra gratis dibagi-bagi itu uh, masih ada beberapa cuman entah uh, harus di, dicari-cari lagi ya jadi <laughs> karena uh, kita waktu ini terfokus kalau siaran saya sudah nggak ada lagi saya masih banyak anak yatim nah ini dengan adanya web website ini ibu dan bapak bisa oh ini kegiatan majelis taklim oh ini pengajian di rumah yatim sabtu dan minggu di pesantren malam minggu malam senin tentu kan perlu dana nah ibu dan bapak jangan pelit bantu kami pada dasarnya ibu dan bapak membantu kami, membantu diri sendiri, kan gitu ya. Itu tidak termasuk orang yang beriman kalau saudaranya membutuhkan kita tidak memberikannya. Kita kan masih butuh anak-anak yatim itu ya. insya Allah mudah-mudahan ini itu ya dengan dengan seperti ini kan enak tuh ya. 24 jam ibu dan bapak bisa menikmati layanan lewat internet. insya Allah Emang agak mahal ya awalnya atau komputernya, eh, modemnya, tapi insya Allah lah, yakin kepada Allah untuk hal positif pasti ada jalan. Itu ya. E, ada yang murah paket-paket sekarang, tapi saya tidak bisa nyebutkan di sini karena jadi iklan ya. Ada paket yang murah yang bisa langsung dipakai gitu ya. Insya Allah. E, eh, surah berikutnya surah ke 106. Jadi itu jangan lupa surah Berikutnya surah ke-106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila tuh ya. Li'i li'ila gitu. Li'ila fi Quraisy. Ini satu-satunya surat nggak ada surat yang menyatakan satu suku suku suku, suku Kures ya adanya itu ya ini eh, berarti keutamaannya suku Kures ini ya oleh Allah surat nama surat itu ya fi Quraisy khusus walaupun ada Bani Israel tapi tidak disebut ya nah, Bani Israel kan di surah Al-Baqarah ada di surah-surah lain ada Yahudi ada tapi tidak tidak dapat dalam nama surat ini nama surah khusus spesial ini keutamaan suku-suku Quraisy gitu ya. Li'ila fi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ya. Pak Hari paket internet yang murah apa <laughs> dan dapat langsung dipakai. Iya nanti ya. Saya SMS aja ya. <laughs> Kalau lewat radio nggak boleh. Itu iklan namanya. Itu insya Allah ya. Mana yang nanti ada beberapa pilihan. Bisa dipakai dengan segera Coba deh buktikan. Aduh, enak banget ya. Kayak di surga hidup kita nih. Mau morotal udah ada. Ya kan beli kaset juga bisa, cuman lain gitu ya. Mau belajar dari awal AI Uba ada. Mau apa baca Yasin ada itu ya. Mau tafsir ada itu ya. Masya Allah jadi enak hidup itu ya. Coba deh. Mau apa di internet mah ada gampang. Gitu ya. Baik. Li'i matobi ilanya mad asli finya kosar. Koknya kosar, roknya rois. Ro, ro, ya. Jadi lin, jadi madlin. Li'i lapi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, inya ada yang bilang mad badal, ada yang bilang sibhul badal. La mad asli, ila fihim. Mimati ketemu ro jadi idhar hukum mimati. Rihlatash alif lam samsiah Alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu shin. Ciri jas di atas di atas hurufnya ada tasjid tuh. Atau setelah alif lam ada huruf bertasjid, ada sidah. Di bawah sidah itu shin, itulah huruf samsiahnya. Rihlata syitai matobi ketemu hamzah satu kalimat jadilah mad wajib mutasi. Lihat buku halaman 38 nomor 1. Mudahlah belajar malah ya. Insya Allah. Kok orang susah? Ya mungkin belum menemukan yang pas. Insya Allah. Ila fihim rihlata syita iwas was alif lam samsiah. Ya. Kenapa alif lam samsiah? Ya? Alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sad itu ada sidah, ada cirinya tasjid. Di alif lamnya tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa maka jangan dibaca. Wasai, sai, lin, wasaif. Jadi madlayin. Apa itu madlin? Huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Sama seperti mad arilisukun disukun prosesnya. Kalau mad arilisukun disukun sebelumnya mad tobi'i. Mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jika berhenti membacanya jadilah mad arilisukun. disukun. Madlin sama juga huruf lin ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya jadi madlajin, madlin. Gitu ya. Pak Ari web yang dikirim nggak bisa dibuka. Masa iya? Oh, yang baru ya. Ya bukan yang dikirim, yang yang belakangan www itu. dot ari rkm.com Uh, kalau sudah ada gambarnya di situ, kalau ibu belum ada suaranya, berarti di situ suruh kan ada di tengahnya itu, suruh install Adobe Flash 10. Nah, eh, tinggal tinggal klik-klik aja di situ. Gitu ya. Hmm, Pak Ari, saya pengen ikut ngaji tapi di Bintaro. Iya, bolehlah gitu ya. Nanti uh, diatur gimana caranya. Ada bukunya asemat ah, tegaduh internet ke kumaha tuh tidak ada komputer kan bisa pesawat telepon bisa telepon nah nanti ya bisa telepon direkam di CD di komputer rekamannya bisa ibu dan bapak dapat mudah lah pokoknya mah ya uh, jadi kalau sudah dibuka internetnya hanya ada gambar saya aja di tengah-tengah antara player tuh kan ada gambar nih ini kan ada gambar apa tuh uh, iPod ya gambar tutu, sama gambar saya di, di tengahnya di situ disuruh install install aja Adobe, Adobe Flash-nya gitu nanti kalau Adobe Flash keluar nanti ada playernya kecil bisa bisa insya Allah ya kalau kesulitan nanti saya bantu itu kok bisa saya juga <laughs> nanya sama orang saya juga gaptek lah ya teknologinya terbatas tapi alhamdulillah karena sering bertanya dikiranya saya mahir banget padahal mah henteu lah biasa saja <laughs> sedikit saja wa ma utitu minal ilmi illa qalila saya cuma sedikit aja ilmu yang saya punya tapi alhamdulillah lah dibanding yang lain keren gitu Ustaz bisa bikin radio internet lah walaupun dibantu orang ya kan ya hidup ini kan banyak dibantu ya itu ya Ila fihim rihlatas syita iwasaif jadi mad layin. Bedanya dengan mad arid disukun apa atau Kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i. Kalau mad layin sebelumnya huruf lin. Apa sih huruf lin? Huruf lin huruf berbaris fatah dengan alif. Eh salah. Huruf lin huruf berbaris fatah dengan waw mati atau ya mati. Mau, lau, lai itu. Sedangkan mad pasangan patah dengan alif, huruf huruf berbaris patah dengan alif, huruf berbaris kasrah dengan ya mati, huruf berbaris domah dengan waw mati. Itu matobi. Jadi e, kalau mad lain sebelumnya huruf lain, huruf yang tidak jodoh. Kalau mad ada disukun sebelumnya matobi huruf-huruf yang jodoh. Panjang karena jodoh patah. Huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Itu juga sudah saya bikinkan ininya ya, CD tutorial, DPD malahan. Tapi yang saya bikin baru DPD 1 sama DPD 2, DPD Tajwid sama baca. Nanti insya Allah kita teruskan lagi ya. Nih Bu Erni, tolong nih webnya saya ini masih kosong. Bu Erni nih tugasnya Pak Rudi ya. Webnya silahkan yang mau ngisi webnya di situ Nah, mau dunia kesehatan, dunia tentang Islam, apalah ya atau informasi di antara kita kan itu ya untuk kebersamaan. Ternyata dengan internet ini serasa dekat sekali kalau chatting-chatting itu kan, tapi saya nggak ada waktu kalau untuk chatting umum. Tapi kalau chatting ingin bertanya, di situ kan ada di eh, radio pelajaran radio pelajaran ta, radio belajar tajwid dot ari rkm. Di situ ada ada chattingannya. Ibu bertanya saya jawab langsung kan gampang, enak sekali lah ya. Tidak pakai pulsa kan? Itu. Iya. Yeah. Ayat tiganya, fal ya'budu rabb hadzal bait. Fal idharukum lamati. Fal ya'budu dunya matobi itu ya. Fal ya'budu fal ya'budu itu ya. Eh, fal ya'budu rabbaha hanya mad asli za mad as matobi tapi jadi pendek karena ketemu alif lam komariah. Ya. Hadal gitu. Hadal bait jadi mad lajin. Bait, baitnya hamas. Alladhi a matobi ketemu alif jadi mad jaizmun pasil. Alto itu kolkola sugro. Alto amahum hum mimati ketemu mim jadi idgom mimi atau muta mutamasilin. Mil ikhwanun mati ketemu jim mil ju' itu ju' jadi mad arid sukun. Kalau dihentikan, karena nggak dihentikan, mil ju'iu min tu idgham bigunnah wa amad asli wa amanahum atau amad badal dia bilang sibuhul badal wa amanahum idgham mimi min, idhar nun mati ketemu kho khauf bukan haub tapi khauf jadi mad layin atau madlin gampang belajar mah begitu ya Kenapa tuh dari tadi nyebutin-nyebutin internet alamat? Ya kalau nggak siaran lagi kan ibu nggak bisa dengar lagi. Pak Ari, kalau pelajaran tajwidnya dimasukkan ke DPD ada berapa biji? Ya paling juga satu keping ya gitu. Saya yang lagi bikin DPD tutorialnya biar ibu dan bapak bisa enak mengikuti. Allah lah ya, catat ya jangan lupa nih. Kalau sudah keluar gambar saya di situ belum ada suaranya berarti harus diinstal uh, eh, Adobe Flash-nya. Nanyalah sama yang ahli komputer sedikit. Install, installin program Adobe Flash 10. Jadi kalau sudah ini langsung diklik uh, eh, www.arirkm.com langsung keluar suaranya kok. Kalau suaranya belum keluar berarti ada blastnya harus diinstal dulu. Insyaallah. Dengan seperti ini 8 tahun saya siaran di Radio Kayu Manis bisa ibu dan bapak perdengarkan kembali. Dan yang terpenting kita masih tetap bisa bersilaturahmi walaupun tidak lewat radio ini dan anak-anak yatim insya Allah masih terus bisa berjalan berlangsung karena bagaimanapun rumah yatim itu kan karya kita semuanya gitu. Rumah yatim yang ada itu amanah dari hamba-hamba Allah, jangan sampai kosong terus kita pakai. Untuk saran, kritik, masukan silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812-8287881. Terima kasih atas kebersamaan ini. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.